Al-Qaidatu As-Saniyatu. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua dari empat kaedah penting dalam memahami tauhid dan lawannya yaitu kesyirikan. Pada kaidah yang kedua ini beliau menjelaskan rahimahullah annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah mereka mengatakan yaitu orang-orang yang beribadah kepada selain Allah orang-orang kafir Quraisy musyrik jahiliyah tersebut mengatakan ucapan yang demikian kami tidaklah meminta kepada mereka berhala-berhala yang disembah selain Allah dan kami tidak menghadap mendekatkan diri kami kepada mereka kecuali hanya dikarenakan dua alasan. Yang pertama, illa ditolabil kurbati Kecuali hanya untuk meminta kedekatan kepada Allah. Agar mereka mendebat mendekatkan diri kita kalau kan nah baru kalau gitu baik <clears throat> Barakallahu Nah, ini alasan mereka. Yang pertama ya adalah tolabul kurbah, meminta kedekatan agar ya Allah subhan agar ya berhala-berhala yang disembah selain Allah itu mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah. Yang kedua, tolat asy-syafa'ah, meminta syafaat agar mereka ini memberikan syafaat kepada yang menyembah ya di sisi Allah. Nah, ini tentunya ya <clears throat> barakallahu sebagai kelanjutan dari kaidah yang pertama. Setelah kita ketahui pada kaidah yang pertama ya barakallahu bahwa orang-orang kafir Quraisy orang-orang musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka orang-orang kafir Quraisy musyrik jahiliyah tersebut mengakui tauhid ar-rububiyah. Mereka mengakui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, yang menguasai, yang mengaturnya, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rezeki. Mereka meyakini itu. Orang-orang musyrik jahiliyah, kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW tersebut, mereka mengakui rububiyah Allah Ta'ala. Lantas mengapa mereka, sekarang pertanyaan mungkin muncul, ya, pada sebagian orang terlintas dalam benak sebagian orang kalau demikian mengapa orang-orang musyrik jahiliyah kafir Quraisy tersebut masih berbuat syirik, menyekutukan Allah dalam peribadahan. Mereka berdoa meminta pada Allah juga meminta kepada selain Allah. Ya, mereka minta pertolongan kepada Allah juga meminta pertolongan kepada selain Allah. Mereka meminta kepada berhala-berhala mereka. Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lainnya dari berhala-berhala yang mereka agungkan, yang mereka sembah selain Allah. Mengapa mereka melakukan demikian padahal mereka mengakui rububiyah Allah, mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta beserta isinya, yang menguasai dan mengaturnya adalah Allah. Mereka mengakui itu. Mengapa masih berbuat syirik dalam peribadahan? Meminta pertolongan pada Allah, meminta juga pada selain Allah meminta ya berdoa dan beribadah pada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya dari berhala-berhala yang mereka sembah. Mengapa demikian? Apa alasannya? Mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan demikian. Maka jawabannya adalah pada kaidah yang yang kedua ini. Ya, jawabannya adalah pada kaidah yang kedua ini yaitu alasan mereka ya masih berdoa ya beribadah kepada selain Allah adalah apa? Dua alasan. Yaitu talabul kurbah meminta agar ya berhala-berhala yang dimintai tersebut selain Allah ya itu bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah. Yang kedua, meminta syafaat mereka di sisi Allah. Dua alasan. Inilah hakikat kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah. Inilah hakikat kesyirikan orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hakikat kesyirikan mereka. Iya. Apa dalilnya? Beliau sebutkan dalilnya. Barakallahu Yang pertama, beliau sebutkan fadalilul qurbati wauluhu ta'ala. Maka dalil yang menunjukkan al-qurbah bahwa alasan mereka orang-orang musyrik jahiliyah kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW tersebut masih beribadah juga kepada selain Allah. Alasan mereka yang pertama adalah Al-Qurbah meminta agar mereka mendekatkan diri-dirinya kepada Allah. Dalilnya apa? Qauluhu ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat ketiga. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah agama yang murni. Ya. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung mereka mengatakan mana abuduhum illa liyuqarribuna ila zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini alasan mereka. Allah Ta'ala jelaskan Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah yang akan memutuskan perkara di antara mereka dari perkara-perkara yang mereka berselisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kazibun kafar. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada orang yang dusta lagi sangat ingkar, kafir. Di akhir ayat ini, perhatikan baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan putusan hukum, fonis hukum kepada mereka dengan kekufuran, kekafiran. Ya, mereka yang beribadah kepada selain Allah dengan beralasan ya kami hanya ingin mereka ini mendekatkan diri diri kami kepada Allah ya kami tahu ya yang kami sembah itu tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madorot, tidak menghidupkan, tidak mematikan, tidaklah memberikan rezeki, kami tahu. Tetapi kami hanya meminta kepada mereka untuk mendekatkan diri-diri kami kepada Allah. Ini ringkasan dari alasan dan ucapan mereka, orang-orang musyrik tersebut. Namun apakah ini dibenarkan? Tidak dibenarkan. Bahkan Allah putuskan hukum ya untuk orang-orang tersebut yang mengatakan ucapan tersebut yang meyakini keyakinan tersebut dengan kekufuran ya dan billah innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. sesungguhnya Allah subhanahu wa taala tidak menunjuki orang-orang yang dusta lagi sangat ingkar kafir ya barakallahu fikum jadi yang menghukumi mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ayat ini sangat penting sekali dan juga ayat yang berikutnya nanti yang kedua surat Yunus ayat 18 untuk kita hafal. Dua ayat ini hendaknya kita hafalkan semuanya dan kita pahami maknanya. Kita hafalkan dan kita pahami maknanya. Karena dua ayat ini adalah dua ayat yang sangat penting yang menjelaskan hakikat kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian wa dalil syafa'ati dan dalil syafa'ah ya dalil syafaat bahwa mereka beralasan kami tidaklah menyembah mereka kecuali alasan yang kedua agar mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Mereka ini ya terutama yang paling banyak didatangi dan diibadai selain Allah adalah kuburan-kuburan ya orang-orang yang dianggap sebagai wali ya seperti tokoh agama terkenal kiai atau ustadz atau ulama ya atau suatu tokoh penting ya yang dianggap sebagai wali setelah mereka meninggal ya kemudian kuburannya didatangi ya oleh sebagian manusia melakukan ritual ibadah di tempat itu berdoa meminta-minta ada di antara mereka yang tawaf mengelilinginya ya menunaikan nazar di sisinya menyembelih hewan kurban atau menyembelih hewan di sisi kuburnya dan yang lainnya dari bentuk beribadah di antara mereka ada yang etikaf berdiam diri ya di sisi kubur tersebut. enam mereka beralasan kami tidak meminta kepada penghuni kubur tersebut. Tetapi penghuni kubur itu adalah wali-wali Allah, alasan mereka. Penghuni kubur itu mereka kedudukannya dekat di sisi Allah. Ya, Sedangkan kami ini banyak dosa, banyak berbuat kesalahan. Maka kami ketika memilih hajat-hajat keperluan kami kepada Allah, kita lewat perantara mereka. Mereka kita jadikan sebagai perantara. Mereka kita jadikan sebagai ya penyampai hajat-hajat kami kepada Allah, pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Ya, oleh karena itu mereka beralasan kami tidak berbuat syirik. Kami bertawasul, kata mereka. Karena kita memintanya pada Allah, tetapi lewat perantara mereka, datang ke kuburan mereka. Alasan-alasannya kurang lebih seperti itu. Dari makna-makna ucapan dan keyakinan mereka. Apakah itu semuanya dibenarkan dalam syariat Islam? Maka jawabannya tidak. Apa dalilnya? Dalilnya tadi, surat Az-Zumar ayat ketiga dan juga surat Yunus ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا yadhurruhum وَلَا la وَيَقُولُونَ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند mereka beribadah kepada selain Allah dari berhala-berhala. Ada yang berupa patung, ada yang berupa batu besar, ada yang berupa pohon besar, dan yang lebih banyak lagi berupa kuburan-kuburan. Ya, mereka meminta kepada selain Allah dari berhala-berhala yang tidak bisa malah yadhurruhum wala fauhum yang tidak bisa memberikan kemudaratan, tidak pula manfaat bagi mereka yang menyembah. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Dan mereka orang-orang yang menyembah tersebut beralasan mereka mengatakan mereka ini hanyalah pemberi-pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Kami tidak minta pada mereka, pada penghuni kubur, atau berhala-berhala yang lain kami tidak meminta pada mereka kami minta pada Allah cuma lewat perantara mereka mereka ini yang akan memberikan syafaat-syafaatnya kepada kami di sisi Allah apakah dibenarkan alasan ini kita dengarkan kelengkapan dari ayat tersebut Allah taala berfirman Qul katakanlah Muhammad eh, kepada mereka atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian hendak memberikan kabar kepada Allah dari perkara-perkara yang tidak Allah ketahui di langit maupun di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa saja bentuk kesyirikan yang mereka lakukan. Perhatikan di akhir ayat. Barakallahu Ya. Perhatikan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini adalah fonis hukum. Putusan hukum dari Allah atas perbuatan mereka. Yang alasannya ini hanyalah untuk memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah dibenarkan atau tidak. Maka kita dengarkan, kita perhatikan dengan seksama keputusan hukum dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka yang seperti itu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Allah hukumi, Allah fonis, Allah putuskan hukum bahwa perbuatan mereka adalah kesyirikan. Ya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, dua ayat ini sangat-sangat penting sekali. Ya, sekali lagi, ya, hendaknya kita menghafalnya. Ya, kita hafalkan surat Az-Zumar ayat ketiga ini dan juga surat Yunus ayat ke-18 dua ayat yang sangat penting yang menjelaskan hakikat dari kesyirikan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Enam, para fikum. Berarti sekarang kalau ada pada zaman ini yang datang ke kuburan-kuburan orang yang dianggap wali, kemudian meminta kepada penghuni kubur secara langsung ada. Di antara mereka ada. Memang ada di antara mereka yang melakukan seperti kelakuannya orang-orang musyrik jahiliyah, yaitu ia datang ke kuburan kuburan orang-orang yang dianggap sebagai wali, ya mereka datang tidak meminta pada penghuni kubur, minta pada Allah tetapi menjadikan penghuni kubur orang yang telah mati itu sebagai ya perantara atau pemberi syafaat. Ada memang yang demikian. Sebagian mereka Suaranya hilang ya. Sekarang sudah jelas? Sekarang suara jelas? Udah, udah, udah jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Jelas, <clears throat> jelas. Alhamdulillah. Nah, sampai di mana tadi terputusnya? Baru sedikit Ustaz, putus. Oh, toib. Barakallahu fikum. Adapun orang-orang sekarang Nah, sebagaimana telah saya kabarkan tadi, sebagian orang yang telah taubat alhamdulillah mengabarkan kepada saya ya menjadi saksi bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendatangi kuburan-kuburan tersebut ya kuburan yang diagungkan yang dimintai selain Allah ya di antara mereka <clears throat> ada yang melakukan seperti yang dilakukan oleh orang musyrik jahiliyah. Tidak meminta langsung kepada penghuni kubur orang yang telah mati, meminta kepada selain Allah, tidak. Mereka minta pada Allah, tetapi lewat perantara penghuni kubur orang yang telah mati tersebut atau meminta syafaat mereka. Namun kita telah ketahui tadi pembahasannya bahwa perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Hakikat kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah. Dan di sana ada sebagian mereka yang melakukan lebih dari itu. Ya, lebih dari itu, yaitu langsung meminta kepada penghuni kubur. Meminta langsung pada orang yang telah mati, yang dianggap wali itu. Meminta rezeki ini, minta rezeki itu, meminta keselamatan, meminta agar dimudahkan urusannya dan yang lainnya. Maka jenis yang seperti ini yang meminta langsung pada penghuni kubur yang meminta langsung kepada orang yang telah meninggal berarti kesyirikannya lebih parah. Lebih jelek bentuk kesyirikannya. Sama-sama dengan yang jenis yang pertama tadi sama-sama perbuatan syirik tapi ini ya yang kedua ini kesyirikannya lebih lebih buruk lagi karena langsung minta pada orang yang telah mati. Ya. Barakallahu fikum. Maka alasan mereka ketika mereka beralasan ini adalah tawassul. Ya terbantahkan dengan dua ayat ini. Itu bukan tawasul yang kalian lakukan. Itu adalah kesyirikan. Dalilnya dua ayat yang sangat penting ini. Surat Az-Zumar ayat ketiga dan surat Yunus ayat 18. Yang menghukumi bukan kami. Bahwa perbuatan mereka, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu adalah perbuatan kesyirikan dan bukan tawasul perbuatan mereka adalah kesyirikan, kekufuran. Yang menghukumi bukan kami, tetapi yang menghukumi adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, bisa dilihat sendiri, kita tunjukkan kepada mereka. Naam, surat Az-Zumar ayat ketiga dan surat Yunus ayat ke-18 ini. Naam, barakallahu fikum. Namun perhatikan ada faedah penting. <clears throat> ya, bahwa <clears throat> ahlu sunnah wal jamaah mereka menghukumi dan memfonis orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan, dalam kekufuran, ya, itu dari dua sisi. Yang pertama, yaitu fonis hukum secara umum. Ya, takfir am, memfonis seseorang kafir secara umum ya dengan menyebutkan sifatnya ya yang kedua takfir khos atau mutlak memfonis hukum kafir secara mut, secara khusus atau muayyan orang per orang ya per individu si fulan si A si fulan si B ya demikian maka ya ketika kita mengatakan orang yang meminta kepada selain Allah adalah musyrik orang yang datang ke kuburan ya meminta-minta kepada selain Allah ya adalah musyrik orang yang menyembelih ya untuk selain Allah adalah musyrik ya kita katakan orang fonis hukum yang seperti ini adalah fonis ya am, fonis takfir am dengan menyebutkan sifatnya saja. Ia menyebutkan sifatnya. Setiap orang yang meminta badan selain Allah musyrik. Setiap orang yang datang ya kepada kuburan meminta syafaatnya atau meminta agar mendekatkan diri mereka kepada Allah atau bahkan justru meminta pada penghuni kuburnya adalah musyrik. Ya, ini adalah hukum secara umum ya secara sifatnya kita sifati perbuatannya. Adapun hukum secara khusus takfir khas khasun takfirun khasun atau takfirun muayyanun takfir secara muayyan per individu ada tetangga kita jiron kita misalkan si A namanya A atau namanya B si fulan A atau si fulan B melakukan kesyirikan itu, datang ke kuburan ya tersebut dari kuburan-kuburan yang disembah selain Allah. Apakah boleh kita segera menghukumi? Oh berarti kamu wahai si A kafir, musyrik. Kamu wahai si B ya musyrik kafir. Takfir secara khusus. Ya, takfir secara per individu, orang per orang. Maka jawabannya tidak boleh kita gegabah. Tidak boleh sembarangan untuk mengkafirkan jenis takfir khas, takfir ya muayyan langsung memfonis orang per orang kamu wahai si A atau dia si A, dia si B dengan menyebut namanya dia kafir musyrik karena telah melakukan perbuatan kesyirikan. Maka ini tidak boleh dilakukan dengan serampangan. Ya kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam melakukan itu. Karena itu harus terpenuhi kaedah-kaedahnya. Yaitu apa? Terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Dan hilang darinya mawani. Ya penghalang-penghalang untuk difonis kafir. Seluruhnya. Ya, barakulofikum. Tidak ya mesti seseorang yang telah terjatuh dalam kesyirikan berarti dia langsung dihukumi musyrik kafir. Belum tentu. Bisa jadi dia memiliki penghalang untuk dikafirkan, difonis kafir, difonis musyrik. Seperti apa? Kejahilan, kebodohan. Ya. Dan syarat dari syarat pengkafiran diantaranya adalah iqamatul hujjah. Harus ditegakkannya hujjah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra' wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha Dan kita tidaklah mengazab suatu kaum sampai kami utus ya seorang rasul kepada mereka. Ya untuk iqamatul hujjah. Untuk menegakkan hujjah. Ya barakul fikum. Jadi di antara syarat untuk mengkafirkan secara khusus secara ya per individu, per orang, per orang tadi harus ditegakkan hujah sampai padanya dan hilang darinya di antara penghalangnya adalah kebodohan. Nah, Dan ini banyak sekali sekarang kita saksikan kaum muslimin, kita katakan kaum muslimin. Ya. Kita katakan mereka kaum muslimin. Ya, orang-orang yang di sekitar kita banyak dari kalangan kaum muslimin terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Datang ya. barakalufikum Ya. Kepada enam kuburan-kuburan ya dalam keadaan mereka bodoh. Dalam keadaan mereka jahil dari perkara yang sangat penting ini mereka ya tidak tahu kalau itu adalah kesyirikan. Mereka termakan oleh syubhat ya, terkena syubhat dari tokoh-tokoh agama yang mereka percayai. Oh, itu bukan syirik, itu tawasul. Ya, oleh karena itu kita tidak boleh langsung memfonis mereka sebagai orang-orang musyrik kafir. Karena ya mereka banyak di antara mereka melakukan itu disebabkan karena kejahilan, kebodohannya. Dan belum tegak padanya hujah. Ya, belum tegak padanya hujah. Ya, dan hujah itu tegak jika disampaikan padanya dalil-dalil. Ya, itu perbuatan kalian adalah kesyirikan ini dalilnya. Ya, surat ini, ayat ini dari Al-Quran atau hadis ini yang sahih dari Nabi SAW disampaikan pada mereka, diterangkan maknanya, ya sampai paham sampai paham ya harus betul-betul tegak hujah atasnya ya dan maka kesimpulannya kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam memfonis ya orang-orang tersebut kaum muslimin di sekitar kita kita katakan mereka memang yang melakukan perbuatan syirik kita katakan mereka telah terjatuh dalam kesyirikan mereka telah melakukan perbuatan kekufuran, kesyirikan. Tetapi orang-orangnya apakah langsung dicap, difonis, dihukumi sebagai orang kafir musyrik? Maka lihat dahulu. Ya, apakah terpenuhi syarat-syaratnya atau atau juga apakah sudah juga ya penghalang-penghalang yang menghalangi seorang untuk dikafirkan sudah tidak ada semua ya maka ini harus hati-hati dengan bimbingan ilmu ya dengan bimbingan orang-orang yang memiliki ilmu ya dalam masalah ini. Ya, jangan seperti orang-orang khawarij teroris ya yang mereka gampang-gampang mengkafirkan ya kaum muslimin disebabkan dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Ya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mereka berhati-hati. Ya, berhati-hati dalam memfonis Naam. Barakallahu fikum. Dalam menghukumi orang per orang, individu per individu. Ini hanya sebagian dan nanti insya Allah kalau kita belajar kitab Kashfu Asyubuhat, insya Allah akan kita bahas secara lebih ya mendetail rinci ya insya Allah lebih panjang lebar lagi apa saja syarat-syarat takfir ya syarat-syarat ya memfonis kafir dan apa saja mawani penghalang-penghalang seorang untuk dikafirkan. Naam. Wallahu taala a'lam bisawab. Naam dan insyaallah ya penjelasannya banyak di kitab-kitab para ulama tentang hal tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Demikian. Adapun alasan mereka ya ini adalah tawasul, ini adalah tawasul, ini bukan kesyirikan. Ya, maka kita jawab dengan dua ayat ini. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan fonis hukum bahwa perbuatan itu adalah kesyirikan, kekufuran. Adapun tawasul, tawasul yang disyariatkan ya ada tiga. Yang pertama, tawasul dengan asma Allah, al-husna wa sifatuhu al-ula. Bertawasul dengan nama-nama Allah dari al-asma al-husna dan ya sifat-sifatnya yang mulia. Ya, bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ya, barakallahu fikum. Ya, seperti kita seperti berdoa ya ketika berdoa kepada Allah misalkan kita ingin meminta rezeki pada Allah, salah satu dari nama-nama Allah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki. Maka kita berdoa, Ya Razzaqu urzuqni. Ya Allah yang Maha memberikan rezeki, berikanlah rezekimu padaku ya Allah. Kita ingin meminta ampun. Kita meminta pengampunan dari Allah atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka kita berdoa misalkan ya ghaffaru ighfirli ya Allah yang maha pengampun ampunilah aku. Demikian. Ya bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Tawasul jenis yang kedua bertawasul dengan amal soleh. Sebagaimana kisah dalam hadis yang sahih, tiga orang yang terjebak di dalam gua. Ia masuk untuk berlindung ke dalam gua, namun setelah mereka masuk, sebuah batu besar menutup pintu gua, sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Kemudian masing-masing berdoa pada Allah, meminta pada Allah dengan perantara bertawasulkan dengan amal soleh yang mereka lakukan. Ya ini boleh. Tawasul dengan amal soleh yang pernah dilakukan. Ya. Ini jenis yang kedua. Akhirnya disingkat cerita dari hadis tersebut, kisah yang terkenal, masing-masing ketika berdoa Allah kabulkan, ya bergeser sedikit dari pintu gua tersebut, batu tersebut bergeser sedikit. Orang yang kedua berdoa lagi, bergeser lagi. Orang yang ketiga berdoa kemudian bergeser lagi. Mereka seluruhnya berdoa pada Allah dengan perantara amal soleh yang pernah dilakukan. Nah, akhirnya Allah bukakan ya pintu gua tersebut, Allah geserkan batu besar tersebut, akhirnya mereka bisa keluar darinya. Ini tawasul yang kedua yang diperbolehkan, yaitu dengan amal soleh yang pernah dilakukan. Tawasul jenis yang ketiga yang diperbolehkan, yang dibenarkan untuk dilakukan, adalah tawasul dengan doa orang soleh yang hadir yang masih hidup ya bukan yang telah mati tetapi masih hidup ya maka boleh seperti ini <clears throat> ya boleh seseorang mendatangi seseorang yang masih hidup dari kalangan orang yang mereka anggap yang dianggap sebagai orang soleh. Ya, seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, seorang tokoh agama, atau seorang yang ahli ibadah, rajin beribadah. Ke masjid, rajin beribadah, di rumahnya juga, juga di masjidnya. Ya, kita anggap orang tersebut orang yang soleh. Kemudian datang kepada si fulan tersebut, wahai fulan orang yang soleh itu, tolong doakan kepada Allah agar saya dimudahkan rezeki saya. Agar keluarga saya yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Boleh atau tidak seperti ini? Boleh. Ya, bertawasul, ya meminta tolong kepada seorang yang dianggap soleh untuk berdoa pada Allah. Ya, tetapi ingat orang tersebut masih hidup dan hadir mendengarkan apa yang dia minta. Ya, tolong doakan pada Allah demikian dan demikian. Ya, maka ini diperbolehkan. Naam. barakallahu fikum. Adapun yang mereka lakukan dengan mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap sebagai kuburan wali, ya, maka itu tidak dibenarkan. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang telah mati. Orang-orang yang telah meninggal di dalam alam barzakh. Ya. barakul fikum. Ya, maka itu yang mereka lakukan sekali lagi bukanlah tawassul. Ya, yang mereka lakukan walaupun <clears throat> dengan dibumbu-bumbui <clears throat> nama-nama yang banyak seperti wisata religius ya kalau di negeri kita di Indonesia mereka namakan dengan wisata religi. Ya, wisata religi. Religi berkaitan dengan agama. Ya. Ziarah makam wali, ziarah orang-orang saleh dan yang lainnya dari penamaan-penamaan. Ya, maka ini nanti akan dibahas <clears throat> lebih lanjut tentang ini pada kaidah yang ketiga insyaallah taala bahwa ya patokan penilaian barometer dalam menilai sesuatu adalah hakikatnya, bukan penamaan-penamaannya. Walaupun mereka rubah nama-namanya dengan nama-nama yang banyak yang berbeda-beda, kita lihat hakikatnya. Kalau hakikatnya kesyirikan berarti kesyirikan. Ya, demikian. Barakallahu fikum. Baik, Allah ini ya bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan beliau membahas tentang syafaat. Naam. Qala Syekhul Islam <clears throat> Muhammad ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala wa syafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Syafaat jenis yang pertama adalah syafaat manfiyah. Syafaat yang ditolak. Syafaat yang dinafikan. Yang kedua adalah syafaat musbatah. Syafaat yang ditetapkan. Ya, apa itu? Pengertian masing-masing dari syafaat tersebut. <clears throat> Beliau menjelaskan Barakallahu Fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillah. Syafaat al-manfiyah adalah syafaat yang diminta dari selain Allah. ma la yaqdiru alaihi illallah. Ya. Dari perkara-perkara <clears throat> yang tidak disanggupi kecuali Allah ya dari perkara-perkara yang tidak disanggupi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wad-dalilu qauluhu ta'ala. Wad-dalilu qaulullah ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala <clears throat> Ya ayyuhalladzina amanu أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datangnya suatu hari yang tidak ada lagi perniagaan padanya dan juga tidak ada teman-teman dekat. Persahabatan-persahabatan yang dekat. Wala syafa'ah dan tidak ada pula syafaat. Wal kafiruna Dan orang-orang kafir merekalah orang-orang yang zalim. Nah, ini jenis pertama dari syafaat yaitu syafaat al-manfiyah yang ditolak yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah pada perkara-perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua wasyafa'atul musbatatu hiya tutlabu min Allah. Syafaat yang kedua adalah syafaat al-musbatah. Syafaat yang ditetapkan yaitu syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya beliau akan menjelaskan ya perkara yang sangat penting. Naam. Qala rahimahullah wa syafi'u mukramun bisyafa'ah. Dan asy-syafi' yaitu yang diberikan wewenang yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya itu dimuliakan dengan syafaat tersebut. Berarti dia lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang mendapatkan syafaat. Wal masyfu'u lahu sedangkan al masyfu' lahu yaitu orang yang mendapatkan syafaat huwa man radhiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idni yaitu orang-orang yang telah Allah ridhai ucapannya dan amalannya setelah mendapatkan izin dari Allah tabaraka wa taala. Kama qala ta'ala <clears throat> sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang disebut dengan ayat kursi man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Dan siapakah yang memberikan syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya ya barakallahu fikum ada beberapa pembahasan penting ya ada beberapa pembahasan penting yang perlu kita sebutkan seputar syafaat ini Naam yang pertama yang penting untuk kita ketahui <clears throat> barakallahu bahwa di sana ada beberapa ya istilah penting. Ya. Ada beberapa istilah penting. Yaitu asyafi yang telah disebutkan oleh Syekh di sini. Kemudian al-masyfu' lahu. Ya dan juga tentunya yang memiliki syafaat ya ada yang mengatakan dengan istilah al mashfu ilaih yaitu malikun li syafaah, pemilik dari syafaat maka siapakah yang memiliki syafaat seluruhnya jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki seluruh jenis syafaat Allah taala berfirman ya dalam Al-Qur'an qul lillahi syafa'atu jami'a katakanlah hanya milik Allah seluruh jenis syafaat qul lillahi syafa'atu jami'a katakanlah hanyalah milik Allah segala jenis syafaat tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Jadi yang memiliki syafaat seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian ada asy-syafi'. Asy-syafi' itu adalah pihak yang diberikan izin dan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Nah, maka ditinjau dari syafi' ini, ya, ditinjau dari syafi ini, syafaat nanti terbagi menjadi dua. Ada syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua syafaat yang umum, ya, bagi Nabi Muhammad SAW dan juga selain Nabi Muhammad SAW bisa memberikan syafaat itu. Iya, Yeah. Nanti akan datang penjelasannya insya Allah Ta'ala. Kemudian, ya, al-mashfu' lahu, orang yang berhak mendapatkan syafaat, al-mashfu'u lahu, ya, adalah orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat ya yaitu setelah mendapatkan izin dari Allah taala Naam. Orang-orang yang Allah ridhai ucapannya dan perbuatannya dari kalangan ahlu tauhid. Maka kalau seseorang ingin mendapatkan syafaat, syaratnya ya ada beberapa syarat yang paling utama tentunya dia dari kalangan ahlu tauhid. Ya, Allah ridhai ucapan dan perbuatan dari ahlu tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang menjauhi segala bentuk kesyirikan. Naam, barakallahu fikum. Lantas apa makna dari syafaat? Syafaat asy-syafa'ah dalam bahasa Arab syafa'atun diambil dari kata syaf'un dari kata apa? syaf'un ya syafa'a yashfa'u syaf'un isim masdarnya syaf'un ya disebutkan dalam syarah al-qawaid al-arba karya Syekh Nasir Naam Al-Adani hafizahullah ya dari syafa'ah dari syafa' yang lawan maknanya adalah ziddu al-witr lawan dari ganjil ya lawan dari ganjil jadi syaf'un itu genap. Ya, lawan dari witir, ganjil. Ganjil itu satu, tiga, lima, ya. Adapun genap, dua, empat, ya, enam, dan seterusnya. Jadi syaf'un itu menggenapkan. Enam. soi, Lawan dari witir, ganjil. Itu secara bahasa Arab. Ya, dari tinjuan bahasa. Adapun secara syar'i apa makna syafaat? Ya. Ini penting sekali apa makna syafaat? At-tawassutu lil ghairi. At-tawassutu lil ghairi. Fi jalbi manfaatin atau daf'i madarratin. Syafaat secara syar'i maknanya adalah menjadikan perantara pihak yang lainnya ya untuk mendapatkan suatu manfaat ya atau menolak suatu kemudaratan untuk mendapatkan suatu manfaat atau menolak suatu ya kemudaratan ya barakallahu fikum ini adalah syafaat secara ya tinjuan syar'i ya makna dari syafaat secara tinjuan syar'i. Naam. Barakallahu fikum. At-tawassutu lil ghair. Menjadikan perantara pihak yang lainnya ya fi jalbi manfaatin di dalam mendapatkan suatu kemanfaatan au daf'i atau untuk menolak suatu kemudaratan suatu kejelekan. Enam, Barakallahu Kemudian apa saja syarat dari syafaat? Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat kursi, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Dan siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya ya artinya ini adalah syarat mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala dan di dalam surah An-Najm ya ayat ke-26 surah An-Najm ayat 26 disebutkan syarat-syarat dari syafaat seluruhnya. Allah Ta'ala berfirman surah An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda. Ya. Dan betapa banyak malaikat di langit ya tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun ya illa melainkan min ba'di ayya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin bagi orang-orang yang dikehendakinya dan diridhoinya. Ya. Jadi di sini ada disebutkan syarat-syarat syafaat yaitu izin dari Allah. Kemudian yang kedua ridha Allah. Ridha Allah kepada siapa? Ridha Allah kepada asy dan juga al-masyfu' lahu. Ya, jadi izin Allah ya terhadap syafaat tersebut, terjadinya syafaat tersebut. Kemudian yang kedua ridha Allah kepada asy-syafi' asy-syafi' yaitu pihak atau orang atau pihak tertentu yang diberikan izin dan wewenang oleh Allah Azza wa Jal yang diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jal untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Enam. Dan yang ketiga, ridha Allah kepada al-masyfu' lahu. Ridha Allah kepada orang yang berhak mendapatkan syafaat tersebut harus dari kalangan ahli tauhid yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Naam. fikum. Maka itu adalah pentingnya tauhid. Ya. Seseorang yang meninggal di atas tauhid, naam, maka diharapkan dia akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan syafaat. Naam, barakallahu fikum. Dan maksud dari adanya syafaat ya itu ada dua. Yang pertama ikramu syafi' memuliakan asyafi' memuliakan orang yang diberikan izin dan wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Ya. Sebagai bentuk memuliakannya. Ya. Ini dari dua sisi. Sisi yang pertama nampaknya keutamaan dia dibandingkan orang yang mendapatkan syafaat al lahu yang memberikan syafaat yang diberikan izin mewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada yang lain tentunya asyafi' yang diberikan izin mewenang untuk memberikan syafaat itu kedudukannya lebih tinggi lebih mulia daripada orang yang mendapatkan syafaat al lahu sisi yang kedua ya nampaknya ya jelasnya kedudukan asyafi tersebut yang mulia di sisi Allah. Allah memberikan kemuliaan kepada dia, bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Ini menunjukkan dia memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan maksud yang kedua dari adanya syafaat adalah ya memberikan manfaat kepada al-masyfu' lahu memberikan manfaat kepada orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Ini beliau nukilkan dari penjelasan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaul Al-Mufid. Naam. Barakallahu fikum. Sekarang ya pembagian syafaat ya ditinjau dari asyafi. Kita telah membahas tadi ya bahwa yang memiliki syafaat seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syafaat seluruhnya. Kemudian ya di sana ada yang disebut asy-syafi' ya yaitu yang diberikan oleh Allah izin dan wewenang untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Ya, Ditinjau dari asyafi' ini, syafaat terbagi menjadi dua. Syafaat yang merupakan kekhususan bagi Allah. Eh, syafaat yang merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan syafaat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada yang lainnya. Ini jenis yang pertama yaitu syafaat khasah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang khusus bagi ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak Allah berikan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Dan jenis yang kedua syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga pada yang lainnya. Ya, para nabi yang lain memberikan syafaat, malaikat memberikan syafaat, ya, dan orang-orang tertentu yang Allah berikan kemuliaan juga memberikan syafaat, ya. Ini jenis yang kedua, yang umum. Ya. Adapun syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan izin dan wewenangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jenis syafaat itu ya kepada Muhammad alaihi salatu wasalam ada tiga jenis syafaat. Ya, yang pertama yaitu syafaat al udhma Ya, syafaat yang agung ya yang kita telah baca waktu itu dalam penjelasan ya dalil yang menunjukkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan jumlah 99. Kita telah bacakan ya hadis syafaat yang panjang tersebut secara ya ringkasnya pada waktu itu. 6 yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan kejadian di Mawqif Al-Qiyamah. Ya, di padang mahsyar ketika manusia setelah dibangkitkan dari alam kuburnya dan dikumpulkan di mahsyar tersebut ya kemudian mereka menunggu untuk dihisap amalannya Naam dalam keadaan ya matahari didekatkan di atas kepala mereka ya dalam keadaan yang sangat sulit ketika itu ya dan mereka meminta syafaat ya kepada para nabi ya maka para nabi tersebut meminta udurnya sehingga mereka kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, singkat ceritanya dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan izin dan wewenang kepada Rasulullah SAW. Ya, setelah Allah mengilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW nama-nama dari nama-nama Allah yang belum diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Kemudian oh, Rasulullah SAW memuji Allah dengan nama-nama tersebut, ya bersujud ya kepada Allah Azza wa Jal, ya kemudian Allah kata uh, kemudian Allah berikan izin dan wewenangnya pada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaatnya. Ya, ini syafaat al-udma, ya syafaat agung, ya syafaat yang besar ya syafaat yang khusus syafaat untuk ahlul mauqif ya manusia seluruhnya di mahsyar ya di padang mahsyar nah makhluk-makhluk yang Allah kumpulkan di padang mahsyar tersebut nah ini ia adalah syafaat yang khusus Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW tidak Allah berikan kepada yang lainnya ya syafaat khusus yang kedua adalah syafaat beliau alaihi salatu wasalam untuk pamannya Abu Talib. Abu Talib mati di atas kekafiran, kesyirikan. Ya, sebagaimana kisah yang terkenal yang kita ya pernah insya Allah kita semuanya pernah mendengarkannya bagaimana Abu Talib ya paman Nabi SAW yang banyak berjuang membantu Nabi, melindungi Nabi tatkala hidupnya. Namun di akhir kehidupannya, ya ketika Nabi SAW mendatangi dia tatkala sakitnya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah kalimatun uhajju biha laka indallah kalimat yang jika engkau mengucapkannya aku akan membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun di sisi Abu Talib juga ada ya kerabatnya yang lain yang ya mengajak ajak dia untuk tetap berada di dalam kesyirikan. Ya, di dalam agamanya ya nenek moyangnya. Nah, tetap di atas kesyirikan dan jangan masuk Islam. Akhirnya ya dia tetap di atas kesyirikannya, kekufurannya, mati di atas syirik, di atas kekufuran. Ya, Abu Talib mati di atas kesyirikan, di atas kekufuran. Nah, maka hukum asalnya, hukum asalnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itu tidak mendapatkan syafaat. Namun khusus bagi Nabi Muhammad SAW, beliau diberikan ya kemuliaan oleh Allah Azza wa untuk memberikan syafaat kepada pamannya Abu Talib. Tetapi syafaat tersebut tidak syafaat yang sempurna. Syafaat tersebut hanya memperingan ya adab siksaan dari Abu Talib di neraka. Adapun dia Abu Talib karena mati di atas kesyirikan, di atas kekufuran, maka tetap akan diadab kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Naam. Rasulullah SAW menyatakan, "Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar." Atau kama kala SAW. Kalau bukan karena aku, syafaat yang aku berikan kepada Abu Talib, niscaya dia akan diadab di lapisan terbawah dari neraka. Namun, ya Abu Talib diberikan diperingan azabnya, namun dia tetap kekal diadab di dalam neraka. Na'udzubillah min dalik. Ya, karena mati di atas kekufuran. Ini syafaat kedua yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Syafaat yang ketiga, ya, disebutkan oleh Syekhuna Fahad Al-Adni rahimahullahu taala ya syafaat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ya untuk seluruh orang-orang yang beriman agar masuk dalam jannah, masuk dalam surga. Ya, yaitu syafaat untuk penghuni surga. Ya, di mana para penghuni jannah, penghuni surga tidak bisa masuk dalam surga kecuali setelah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali akan masuk dalam surga. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala bahwa Rasulullah SAW mengatakan ana awwalu ana awwalu syafi'in fil jannah. Saya adalah pertama kali dia memberikan syafaat di dalam surga. Maksudnya untuk masuk dalam surga. Dan dalam riwayat Muslim juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala dari Nabi SAW beliau bersabda ati babal jannah yaumal qiyamah فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك ya aku mendatangi pintu surga kata Nabi SAW pada hari kiamat kelak maka aku minta untuk dibuka pintu surga tersebut maka penjaga surga mengatakan siapa anda saya menjawab saya adalah Muhammad maka penjaga surga tersebut mengatakan, ya denganmu aku diperintahkan untuk aku tidak membuka pintu surga kepada seorang pun sebelummu. Ya, berarti syafaat ini khusus diberikan oleh Allah Azza wa Jalla pada Nabi Muhammad SAW bagi penghuni surga untuk masuk dalam jannah. Ini tiga jenis syafaat yang Allah berikan khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita dengarkan azan dahulu. Enam, Kita lanjutkan. Secara ringkas ini sudah panjang, kita peringkas saja. Enam, Barakallahu fikum. Itu tiga jenis syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syafaat-syafaat yang lain yang bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Artinya Nabi Sallallahu Alaihi memberikan syafaat, Nabi-Nabi yang lain juga memberikan syafaat, juga malaikat memberikan syafaat, ya orang-orang soleh tertentu yang mendapatkan kemuliaan oleh Allah juga mendapatkan yang memberikan syafaat. Naam, barakallahu fikum. Itu syafaat yang berlaku umum ya. Seperti ya, barakallahu fikum syafaat untuk suatu kaum ya agar masuk ke dalam surga ya tanpa hisab, tanpa azab ya barakallahu fikum dan juga jenis syafaat yang lain syafaat untuk suatu kaum yang ya kebaikan dan kejelekan mereka seimbang ketika ditimbang di dalam timbangan aman kebaikan maka kemudian mereka mendapatkan syafaat ya agar <clears throat> masuk dalam jannah Naam dan juga syafaat yaitu suatu kaum Naam yang mereka telah diperintahkan untuk masuk dalam neraka namun kemudian diberikan syafaat sehingga tidak ya di ya azab di dalam neraka. Kemudian juga syafaat untuk ya terangkatnya derajat penghuni jannah tersebut. Ya, ini juga ya merupakan dari jenis-jenis syafaat. Ya. Jadi kesimpulannya dan juga ada syafaat yaitu syafaat untuk ahlul kabair. Syafaat untuk pelaku dosa. Dan ini penting sekali karena jenis syafaat inilah yang diingkari oleh orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Ya, syafaat untuk pelaku dosa besar. Orang yang mati di atas dosa besar selain kesyirikan dan kekufuran, maka ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa seorang yang beriman ya, seorang muslim, seorang mukmin yang beriman, ahlu tauhid, tidak berbuat syirik dan dia masih berbuat dosa besar selain kesyirikan, selain kekufuran, mati di atas perbuatan dosanya tersebut, maka dia di bawah kehendak Allah. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia diampuni, misalkan mendapatkan ampunan dari Allah atau mendapatkan syafaat ya dia akan diampuni, tidak diadab dalam neraka. Namun jika Allah Subhanahu wa taala mengendaki dia diadab, ya, maka <clears throat> dia akan diadab terlebih dahulu dalam neraka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manusia di dalam menyikapi syafaat terbagi menjadi beberapa madhab, beberapa golongan. Ya. Yang pertama adalah ahli sunnah wal jamaah ahlu sunnah wal jamaah mereka menetapkan ya syafaat ya syafaat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berjalan di atas dalil. Di antaranya adalah syafaat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk ahlul kabair. Ya, untuk pelaku dosa besar. Ya, selain perbuatan kesyirikan dan kekufuran tentunya. Naam, barakallahu fikum. Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan seluruh jenis syafaat yang telah ditetapkan ya dengan dalil-dalilnya dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi saw yang sahih. Inilah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, tetapi mereka ya mengikat itu bahwa syafaat tersebut akan terjadi jika terpenuhi syarat-syaratnya sebagaimana yang telah lewat mendapatkan izin dari Allah ya mendapatkan ridho ya ucapan dan amalannya diridhai oleh Allah dari asyafi' dan juga al-masyfu' lahu. Naam, barakallahu fikum. Jadi syafaat itu akan terjadi ya dengan terpenuhi syarat-syaratnya. Naam, barakallahu fikum. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa syafaat tersebut seluruhnya adalah hanya milik Allah sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 44 Qul lillahi syafa'atu jami'a ya katakanlah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala seluruh jenis syafaat tersebut maka ya tidak boleh meminta syafaat kecuali kepada Allah yang memiliki syafaat tersebut seluruhnya ini mazhab yang pertama ya kemudian Syekh Fahad rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya ini Fathu Rabbil Ibad Syarah wa Dirasah Lum'ah al ya beliau menyebutkan madhab jenis golongan manusia yang kedua yaitu orang-orang khawarij dan mu'tazilah mereka mengingkari syafaat Nabi Muhammad SAW untuk ahlul kabair untuk pelaku dosa besar maka kita bisa membantah mereka dengan dalil-dalil yang sangat banyak dari hadis-hadis yang mutawatir yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ya akan memberikan syafaat kepada ahlul kabair ya hadis-hadis yang sampai derajat mutawatir. Nah, madhab yang ketiga, kelompok yang ketiga, jenis manusia yang ketiga adalah orang-orang musyrikin dan orang-orang Nasrani serta ahlul bid'ah dari kalangan orang-orang yang hulu ya mereka berbuat hulu ekstrim dalam ya mengagungkan ya masyaikh masyayikhnya tokoh-tokoh agamanya yang dianggap sebagai wali dan yang lainnya mereka menjadikan ya syafaat dari orang-orang yang mereka agungkan tersebut di sisi Allah ya mereka menjadikan syafaat mereka itu di sisi Allah sebagaimana syafaat di dunia sebagaimana syafaat di dunia jadi mereka menyamakan mereka mengkiaskan orang-orang ini kelompok yang ketiga ini mengkiaskan syafaat di sisi Allah itu seperti syafaat yang dikenal di dunia. Ya, seperti syafaat yang dikenal di di dunia. Yaitu apa? Seperti jika seseorang di antara kita ingin ketemu pejabat tinggi, presiden, perdana menteri misalkan atau ya kepala-kepala daerah yang orang-orang memiliki jabatan jabatan yang tinggi tentunya kita tidak bisa langsung menemuinya, meminta apa dari hajat keperluan kita, tetapi kita harus lewat perantara dari orang-orang yang dekatnya. Mereka mengkiaskan hal itu dengan syafaat di sisi Allah. Kita ingin meminta pada Allah, maka kita minta pada orang-orang yang dekat dengan Allah. Siapa itu wali-wali? Oleh karena itu mereka ya melakukan kesirikan-kesirikan dengan dalih dengan alasan ya ini kita ingin agar hajat-hajat keperluan kita disampaikan kepada Allah oleh perantara-perantara tersebut maka ini adalah perbuatan kesyirikan sebagaimana yang telah ya kita bahas tadi di dalam ya membahas dua ayat penting ya yang membantah hal tersebut. Kemudian barakallahu fikum yang keempat ya yang keempat adalah pendapatnya ya orang-orang ahli filsafat dan juga termasuk pendapatnya Ibnu Sina ya bahwa syafaat itu bisa bermanfaat ya dengan sendirinya jika asy-syafi' ya berkaitan dengan al-masyfu'. Yang penting orang yang ingin mendapatkan syafaat itu mempunyai hubungan dekat keterkaitan dengan asy-syafi' dengan orang yang diberikan ya wewenang untuk memberikan syafaat. Ya, mereka mengkiaskan dengan sinar matahari yang nampak di cermin sinar matahari mengenai cermin, nampak di cermin, kemudian cermin memantulkan cahaya ke air di dalam kolam, misalkan. Maka ya air ya cahaya yang di dalam air itu akan ya yang di atas air kolam akan terlihat di tembok. Maka barang siapa kata mereka dengan kias-kias seperti ini, orang-orang ahli filsafat itu, mengkiaskan kalau seseorang itu mempunyai keterkaitan hubungan keterkaitan ya dengan malaikat para nabi maka akan datang sendirinya ya ketika mereka mendapatkan rahmat Allah ya maka juga akan datang kepada orang-orang yang ya mengkiat, mengikatkan diri diri mereka dan mereka akan mendapatkan juga dari kebaikan-kebaikannya ya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya sebagaimana dalam ya Ar-Raddu 'ala al-Bakri yang kitabnya adalah Talkhis al-Istighatsah yang dikenal dengan Raddu 'ala al-Bakri Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa hadzal ladzi qalahu syarrun min aqwalil musyrikin Nah, ini pendapat yang keempat yang diucapkan oleh orang-orang ahli filsafat ini ya kata Syekhul Islam Nutaimiyah rahimahullah ucapan ini lebih buruk lebih jelek dari ucapannya orang-orang musyrik ya wallahu taala alam biswab jadi ada empat golongan manusia yang tiga adalah menyimpang yang ber, yaitu orang-orang khawarij mu'tazilah dan juga orang-orang musyrikin dan yang berjalan dengan, dengan sejalan mereka ya dan juga orang-orang ahli filsafat adapun satu golongan yang selamat yaitu ahli sunnah wal jamaah yang menetapkan seluruh jenis syafaat sesuai dengan dalil-dalilnya dan sesuai dengan syarat-syaratnya yang telah dijelaskan di dalam dalil-dalil dan telah dijelaskan oleh para ulama.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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Encik Wan? Um. Ah, Mana dia Encik Wan? Apa kau ada kuat sangat? Apa? Apa suara kuat sangat? Kau kuat sangat apa? Kuat sangat suara tu. Eh, okey lah. Saya worry. Lima andam. Andam dah wuduk. Hmm. Salat wajib. Ke solat